Dan perkara yang lebih penting lagi daripada itu ialah mengikhlaskan ibadah tadi, memurnikan ibadah tadi untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mempersembahkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata tidak untuk yang lainnya. Ini yang kemudian dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tauhid. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah dan perkara-perkara lainnya yang itu merupakan kekhususan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dikatakan sebagai perkara yang terpenting. Dikarenakan banyak umat manusia yang lalai dari tugas mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak melaksanakan tugasnya dia atau kurang sempurna dalam melaksanakan tugasnya dan mereka dan mereka-mereka yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang telah menyatakan dirinya siap untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala juga ternyata tidak memperhatikan sisi tauhid. Banyak di kalangan mereka tidak memperhatikan sisi tauhid. Prinsipnya yang penting ibadah sebanyak-banyaknya dengan tanpa memperhatikan sisi keikhlasan pemurnian ibadah tadi untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga banyak kita saksikan di kalangan kaum muslimin mereka terjatuh di dalam kesyirikan-kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat bertentangan pula dengan nilai-nilai tauhid. Maka perkara ibadah dan perkara tauhid itu merupakan perkara terpenting dalam kehidupan umat manusia yang harus mereka kedepankan yang harus mereka nomor satukan. Karena itu merupakan kewajiban dia dan tugas dia di muka bumi ini. Pembahasan tauhid sangat luas. Karena tauhid itu membahas tentang usul dasar-dasar Kaidah-kaidah yang bersifat pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga membahas tentang perkara-perkara yang yang yang menentangnya atau yang mengurangi kesempurnaannya. Yaitu ia dikenal dengan istilah syirik. Baik syirik besar. Ia bisa menghancurkan nilai tauhid. Atau syirik kecil. Ia bisa mengurangi nilai kesempurnaan tauhid tadi. Sehingga banyak pembahasannya, banyak ulasannya, dan panjang uraiannya. Namun bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi pembahasan-pembahasan yang cukup panjang tadi telah dikumpulkan oleh para ulama kita dalam suatu karya tulis ada yang panjang pembahasannya ada pula yang sedang ada pula yang ringkas ada yang dalam bentuk syarah penjelasan uraian ada pula yang dalam bentuk matan. Kitab yang paling bagus yang mengumpulkan masalah-masalah tauhid dan menjelaskan tentang kesyirikan, bahaya syirik, macam-macam syirik, dan yang semisalnya ialah kitab tauhid yang ditulis oleh al-Imam Mujaddidud Da'wah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Al-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala wa ghafaralah Dikatakan paling bagus dikarenakan kitab ini hanya berisikan ayat-ayat Al-Quran. Juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta sedikit penjelasan dari para sahabat atau para tabi'in, para ulama setelah mereka. Kemudian di setiap akhir bab disebutkan faedah-faedah masail masalah-masalah penting yang berkaitan dengan bab yang disebutkan sebelumnya. Nah, sehingga menjadi kitab yang bagus, kitab yang indah. Dikarenakan berisikan dalil-dalil tadi Al-Quran, As-Sunnah, dan keterangan-keterangan para sahabat, para tabi'in tentang masalah tauhid. Apalagi ditulis oleh seseorang, seorang imam, yang betul-betul telah banyak makan garam dalam perkara dakwah ilallah dalam perkara dakwah ila tauhid mendakwakan tauhid Naam yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala wa ghafaralah. Beliau menulis kitab-kitabnya, karya-karya tulisnya setelah beliau mengarungi samudra dakwah menatapnya, hidup di, di dalamnya, sehingga dengan pengalaman-pengalaman, kenyataan-kenyataan yang beliau, beliau lihat dan yang semisalnya, maka beliau tuangkan itu semuanya dalam karya-karya tulisnya tentang masalah tauhid sehingga pas sesuai dengan keadaan masyarakatnya sehingga karya-karya beliau rahimahullahu taala diakui oleh para ulama sebagai karya-karya yang barokah bihamdillah wa taufiqih karya-karya yang berbobot yang ilmiah yang betul-betul menunjukkan kekokohan pengalaman dan ilmu beliau yang betul-betul mumpuni dalam bidang ini. Naam. Oleh karena itulah kitab tauhid karya beliau banyak dipelajari oleh kaum muslimin di sekolah-sekolah mereka, di halaqah-halaqah mereka, di masjid-masjid mereka, baik di kalangan para pencari ilmu ataupun di kalangan para ulamanya mempelajari buku ini baik di kalangan ahlu sunnati wal jamaah ataupun di kalangan sufiyah ashabul ahwa'i wal bid'ah sekalipun itu juga mempelajari kitab-kitab yang seperti ini kitab beliau yang satu ini juga banyak para ulama kita yang mensyarah yang menjelaskan dengan rinci uraian secara panjang lebar tentang kitab tauhid karya beliau. Dan syarah yang paling bagus penjelasan uraian yang paling bagus tentang kitab tauhid ialah karya cucu beliau sendiri. Yang pertama ialah kitab yang berjudul تيسير العزيز الحميد syarah kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Cucunya beliau sendiri. Juga kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi al tamimi rahimahullahu taala ghafaralah cucu beliau sendiri. Itu jelasan yang paling bagus disebutkan dalam dua kitab tadi. Naam. Ba insyaallah taala pada kesempatan yang baik seperti ini kita akan membahas dalam memulai pembahasan kitab tauhid ini bi'aunillahi wa taufiqih dibahas ialah matanya, matanya saja, bukan syarahnya. Sebab kalau dibahas syarahnya teramat sangat besar dan terlalu panjang. Sehingga dibahas matanya dan diterangkan dengan keterangan-keterangan yang seperlunya. Tidak perlu kemudian sana kemari atau terlalu panjang lebar. بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى كتاب التوحيد كتاب توحيد توحيد secara bahasa diambil dari lafaz wahada yuwahidu tauhidan wahada yuwahidu tauhidan itu bahasa bahasa Arabnya yang mengandung arti ja'alu syai'i wahida yakni menjadikan sesuatu itu cuma satu menjadikan sesuatu itu hanya satu. Ini makna tauhid secara bahasa. Tauhid yakni mengesahkan sesuatu, itu bahasanya. mengesahkan sesuatu. Adapun tauhid secara istilah syariat ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus baginya. Dalam perkara-perkara yang khusus baginya. Dalam bentuk rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang khusus baginya dalam bentuk perkara rububiyah, perkara uluhiyah, dan perkara asma dan sifat. Ini definisi tauhid secara syar'i yang mencakup pembahasan tauhid. Dari definisi tadi ditarik kesimpulan bahwasanya tauhid itu dibagi tiga. Tauhid mengesahkan Allah itu dibagi tiga. Dan pembagian ini disepakati oleh para ulama kita. Dari hasil penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara masalah ini. Nah, mereka sepakat setelah itu para para ulama sepakat setelah mengadakan penelitian tadi bahwasanya tauhid itu dibagi tiga. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah itu dibagi tiga. Yang pertama ialah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Apa maknanya? Maknanya ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan pemilikan dan pengaturan alam. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, pemilikan dan pengaturan alam. Naam. Penjabarannya ialah kita harus meyakini, mengimani bahwasannya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Allah sebagai satu-satunya pencipta yang menciptakan semua alam raya ini. Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Menciptakan manusia dan jin. Menciptakan gunung-gunung, bebatuan, pohon-pohonan, lautan, langit, bumi, semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua. Dan ini banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ketiga Allah tabaraka wa taala menjelaskan Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard Apakah ada Apakah ada pencipta selain Allah yang berrezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini pertanyaan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya disebut oleh para ulama dengan istilah istifham ingkari. Pertanyaan pengingkaran yang jawabannya pasti tidak ada. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang memberi makhluknya baik di muka bumi ini maupun di langit Hada huwa. Ini pengertian tauhid rububiyah. Yakni kita menyatakan, kita meyakini Allah satu-satunya pencipta alam raya ini. Itu dalam hal penciptaan, dalam hal pemilikan. Kita harus meyakini, mengimani bahwasanya alam raya ini bahwasanya alam raya ini semuanya ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai mereka, yang memiliki mereka. Naam. Dan ini pun juga disebutkan dalam banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya semua yang ada ini ialah kekuasaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 189 Allah Subhanahu wa taala menekaskan walillahi mulku samawati wal ardi Walillahi mulku samawati wal ardi. Milik Allah lah. Milik Allah lah. Kerajaan langit dan kerajaan bumi. Nah. Milik Allah lah. Bagi Allah lah. Kekuasaan langit dan kekuasaan bumi. Yani semuanya itu Allah Taala yang memilikinya, yang menguasainya. Tidak ada zat lain yang memiliki atau yang menguasai alam raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal pemilikan. Dalam hal pengaturan juga demikian, kita harus meyakini, mengimani bahwasanya yang mengatur seluruh alam raya ini ialah Allah. Yang mengatur keadaan hamba, yang mengatur keadaan semua makhluk yang ada ini itu semuanya diatur oleh Allah Taala semata dan tidak ada yang bisa mengatur alam raya ini kecuali hanya Allah Taala. Ini semua masuk dalam pengertian tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Rububiyah mencakup penciptaan, kekuasaan, pemilikan, dan pengaturan alam raya ini. Ini jenis yang pertama. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam hal penciptaan, pemilikan dan pengaturan alam raya ini. Nah, tauhid ini keyakinan yang seperti ini ialah keyakinan yang ada pada fitrah masing-masing manusia. Keyakinan yang ada pada fitrah masing-masing manusia. Secara fitrah sanauri. Mereka semua meyakini yang satu ini. Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur urusan. Secara fitrah, itu mengakui yang seperti itu. Sehingga Tauhid ini tidak ada yang menentangnya di kalangan umat manusia. Kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu meyakini tauhid seperti ini. Mereka yakin Allah yang menciptakan, Allah yang mengasih rezeki, Allah yang mengatur urusan. Mereka yakin itu. Sehingga tidak ada yang menentangnya di kalangan umat manusia ini. Fir'aun, la'anallah, yang mengaku dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya ialah Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam lupu hati yang paling dalam dalam hatinya dalam hatinya dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah tidak ada yang memiliki dan yang mengatur alam kecuali Allah taala yakin dia itu ini diberitakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang keadaan Firaun. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa ulwa. Dan mereka Fir'aun serta para pengikutnya mereka menentang ayat-ayat Allah. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Mereka menentangnya hanya karena kebaliman dan merasa tinggi hati di muka bumi ini. Demikian Allah memberitakan. Isi hati Fir'aun. Orang yang paling kafir di muka bumi ini. Setelah iblis. Walaupun secara bahir dia menampakkan kekufurannya. Mengaku sebagai Tuhan dan yang semisalnya. Namun dalam hatinya yang paling dalam. Sesungguhnya dia meyakini mengikrarkan. Ar-Rabb Allah yang menciptakan, yang mengatur itu semuanya ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam tatkala berdebat dengan Firaun Nabiullah Musa menjelaskan tentang keadaan Firaun sungguhnya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang pernyataan Musa kepada Firaun. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ucapan Nabi Allah Musa kepada Firaun, "Laqad 'alimta ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. Dan sungguh engkau, wahai Fir'aun, sungguh engkau telah tahu, kamu tahu, tidak ada yang menurunkan itu semuanya kecuali Rabbus samawati wal ard, Rabb langit dan Rabb bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan lakot alim tak kamu telah tahu wahai Firaun. Walhasil untuk tauhid rububiyah ini keyakinan Allah yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang mengatur urusan ini adalah keyakinan yang ada pada fitrah masing-masing orang dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang betul-betul keras kepala kayak Firaun itu pun dalam hatinya dia meyakini rububiyah tadi, meyakini Allah taala esa dalam perkara rububiyah tadi. Jenis yang kedua tauhid jenis yang kedua ialah tauhid al-uluhiyah. tauhid uluhiyah. Disebut pula dengan tauhid ibadah. Maknanya ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Itu pengertian tauhid uluhiyah. Yakni kita mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Kita murnikan ibadah tadi untuk Allah semata tidak kita berikan kepada yang lainnya. Tidak kita sekutukan Allah dengan hamba-hamba yang lainnya. Ini pengertian tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi kita mengisahkan Allah taala dalam perkara ibadah. Kita mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Dan ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa' dan mereka eh, nggak diperintahkan mereka nggak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata dengan mengikhlaskan memurnikan agama ini untuk Allah semata sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus akidahnya. Ini perintah Allah. Dan juga banyak dalam ayat, ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Melarang kita semua untuk menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 22. Al-Isra ayat 22 Allah menyatakan لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا Janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Niscaya engkau akan duduk dalam keadaan tercela dan dihinakan, direndahkan. Naam. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Ini semuanya menunjukkan kepada kita kewajiban untuk melaksanakan tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Tauhid inilah tauhid yang seperti ini yang ditentang oleh kebanyakan umat manusia umat-umat para nabi dan para rasul mereka banyak menentang yang satu ini sehingga terjadi pemisahan umat manusia dengan tauhid ini tadi. Ada yang muslimin, ahli tauhid, ada yang orang-orang kafir, ahli syirik, terpisahkan. Umat manusia tadi dengan adanya tauhid uluhiyah ini. Yang menjalankannya disebut dengan muslimin, ahli tauhid, muwahhidin, yang menentangnya, yang mengkufurinya disebut sebagai kaum musyrikin, ahlu syirik dan orang-orang kafir. Bahkan orang-orang yang mengaku dirinya muslim mengaku dirinya muslim ternyata banyak pula di kalangan mereka yang terjatuh dalam perkara ini terjatuh dalam penentangan masalah ini. Mereka banyak terjatuh dalam perkara kesyirikan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah ini tadi. Maka tauhid yang paling mulia. Tauhid yang paling utama. Ialah tauhid ibadah. Tauhid uluhiyain tadi. Untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'anul Karim, suhuf, lembaran-lembaran kitab suci, Tanya misalnya, Semuanya berisikan tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Untuk ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan juga para nabinya dari mulai rasul pertama di muka bumi ini Nabi Allah Nuh alaihi wassalam sampai rasul dan nabi terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka semua diutus untuk satu misi yaitu menjelaskan kepada umat manusia tentang tauhid ibadah ini tadi. Tauhid uluhiyah ini tadi. Dan memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada. Untuk ini pula, Allah meletakkan syariatnya. Untuk ini pula, Allah tegakkan langit dan bumi. Untuk ini pula, Allah sediakan surga dan neraka. Untuk ini pula Allah ciptakan syaitan iblis sebagai fitnah. Untuk ini pula Allah syariatkan jihad fi sabilillah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Naam, sehingga semua perkara syariat, semua perkara agama itu semuanya dalam rangka untuk menetapkan, meluruskan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah yang ternyata banyak di kalangan umat manusia yang melanggarnya dan terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga pembahasan ini, pembahasan tauhid ibadah, pembahasan tauhid uluhiyah itu pembahasan terpenting dalam bab tauhid dan masalah inilah nanti insyaAllah ta'ala yang akan dirinci secara panjang lebar oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala wa ghafaralah. Dan ter yang terakhir ialah tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Yakni maknanya ialah kita meyakini mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang yang sempurna yang tidak sama dengan makhluknya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Dan kita harus menetapkan itu semua dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Dengan tanpa merubah-rubah. Dengan tanpa menolaknya. Juga dengan tanpa menanyakan bagaimana kefiahnya, bagaimana caranya. Ini namanya tauhid asma dan sifat, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara nama-nama dan sifatnya. Kita meyakini Allah Tabaraka wa taala itu punya nama, punya sifat yang sempurna, yang beda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah nggak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam, dan pada pembahasan tauhid, tauhid ini tauhid asma sifat banyak di kalangan kaum muslimin umat Islam ini yang tersesat dalam memahaminya sehingga muncul kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajarannya Rasul SAW alaihi wasallam. Ada kelompok nanti yang dikenal dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisalnya kelompok-kelompok Islam yang kemudian menyempal dari jalannya Rasul SAW dikarenakan pelanggaran mereka terhadap tauhid yang mulia ini. Wallahu alam bisawab. Ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk pada pembahasan inti kitab tauhid. Pendahuluan tentang masalah macam-macam tauhid, definisi tauhid supaya betul-betul difahami dengan baik kitab ini naam dan bisa memahami penjelasan-penjelasan yang, yang, yang setelahnya dengan tanpa harus mengulangi lagi istilah-istilah tadi rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian saja dan dikarenakan waktunya sudah hampir habis, maka insyaallah taala untuk pertanyaan ditunda besok saja biiznillah taala subhanaka wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik